السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئة أعمالنا من يهد الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad sampai kepada bab Al-Abna, bab tentang mendidik anak-anak. Pada bab yang pertama, babu man ala jariyataini aw wahidatan. bab tentang orang yang memelihara dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Anak perempuan para jamaah di dalam Islam ada perbedaan dengan anak laki-laki. Di mana anak perempuan tentunya lebih lemah daripada anak laki-laki mereka juga di samping itu terkait dengan hukum. Anak perempuan terkait erat dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka. Seperti misalnya anak perempuan beda dengan anak laki-laki dalam kebolehan keluar dari rumah. Nah ini, anak laki-laki bisa keluar dari rumah berangkat seorang diri, jalan seorang diri. Tetapi anak perempuan keluar dari rumah harus bersama berapa? Bersama mah mahramnya. Begitu juga perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki bebas bekerja di lembaga apapun selain yang haram. Sedangkan anak perempuan ada terkait hukum di mana tidak boleh bekerja di sembarang tempat pekerjaan. Kalau tidak ada waktu kondisi yang mendesak. Jadi serba terikat anak perempuan. Ya, bekerja di tempat di luar rumah di sana tidak sembarangan bagi wanita ada kebolehan. Mereka tidak boleh juga bekerja di tempat yang di situ bersentuhan dengan laki-laki. Nah ini diantara hal-hal yang berkaitan hukum dengan para wanita. Jadi mereka bahkan lebih baik di rumah ya lebih baik pekerjaan yang ada di rumah. Karena itu para jemaah di dalam Islam ada perlakuan khusus dan ada pahala khusus bagi orang yang memelihara anak-anak perempuan dan sabar dalam memelihara mereka. Ada pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembinaan atau dalam hal mendidik anak perempuan. Qala al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari berkata, Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Harmalah bin Imran Abu Hafsin At-Tajidi an Abi Ushana Al-Ma'arifi an Uqbah bin Amir qala Uqbah bin Amir berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana lahu salatu banatin Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan Wa sabara alaihinna Dan dia bersabar atas mereka semuanya wa katahunna min jaddatihi dan memberikan pakaian kepada mereka dari usahanya dari kemampuannya kunna lahum hijaban maka adalah mereka baginya sebagai akan menjadi sebagai perisai sebagai tameng penyelamat minan nari dari neraka Qala Syekh Al-Albani sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Jadi barang siapa para jamaah punya anak perempuan sampai tiga, kemudian dia sabar mendidik mereka dan memberikan makanan, memberikan pakaian dari usahanya, dari kesungguhannya, maka dia, maka mereka para anak-anak tadi akan menjadi hijab ya akan menjadi perisai penyelamat dari api neraka dari api neraka ya inilah kedudukan anak-anak perempuan karena memang anak-anak perempuan itu para jamaah mereka beda dengan anak laki-laki ya mereka beda anak-anak perempuan butuh kasih sayang di dalam rumah jadi Keluar rumah itu bagi anak-anak perempuan sudah fitnah tersendiri. Ya, apalagi kemudian sekarang ini memang agak bebas ya. Berangkat sekolah harus sendirian. Berangkat kuliah juga sendirian. Bagaimana dengan anak-anak kita yang kuliah kos di luar sana para jemaah? Ini sungguh luar biasa ya. Perempuan kuliah kos di perkampungan di tengah-tengah kota Ya, kalau mereka ada misalnya ada backcamp khusus ya ada ada semacam tempat khusus ini untuk laki-laki untuk perempuan begitu. Jadi kampus menyediakan asrama putri misalnya. Ini beda lagi, ini agak lumayan. Ada juga yang asrama itu di situ anak laki-laki dan perempuan bebas berhubungan. Artinya bebas bertemu gitu. Seperti di kampus-kampus perguruan tinggi yang ada. Karena saya sendiri pernah didampingi di asrama-asrama tersebut oleh anak-anak muda yang Islam. Betapa mahasiswi perempuan juga dat silih berganti datang ke tempat mereka. Mungkin alasannya pinjam buku, mungkin alasannya kerja sama, kerja kerja belajar kelompok dan macam-macam ini berat sekali ya, berat sekali. Terkadang mereka terkait dengan ini tugas dari kampus, keluar kampus di pinggir-pinggir jalan, terkadang bersama mahasiswi-mahasiswa ada tugas di pinggir jalan ini. Ini yang menakutkan para jamaah, anak-anak kita. Maka kalau kita bisa memberikan modal kepada mereka iman yang kuat, ya, mendidik mereka dengan iman yang kuat, lumayan. Ya. Insya Allah akan terjaga dengan imannya. Tapi ketika agamanya apa namanya agamanya lemah, ya, imannya lemah, ini yang kita takutkan, yang kita khawatirkan atas diri-diri mereka. Jadi anak-anak perempuan itu memerlukan perhatian khusus, memerlukan perhatian khusus. Maka kebetulan kita ini punya suatu kebiasaan apa? Anak-anak perempuan dilempar ke pondok pesantren ya. Ini dimasukkan ke pondok pesantren sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pihak pengelola pesantren. Ini agak lumayan di, di samping ada apa namanya? Ada pendidikan ya. Ada belajar agama di sana. Tapi bagi yang belajarnya di kampus-kampus di ya di di luar itu ya, maka sangat berbahaya sekali. Pergaulan bebas ini terjadi. Jadi memang anak anak perempuan memerlukan perhatian yang khusus. Sampai-sampai Allah mengatakan barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan dan sabar. Sabar di sini sabar mendidik. Sabar mendidik dengan baik. Memberikan fasilitas yang baik kepada mereka dan keringatnya sampai Allah jadikan jaminan sebagai perisai dari api neraka. Sebagai tameng penyelamat dari api neraka. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Al-Fadl bin Dakim qala haddatsana Fatr an Shurahbil qala sami'tu Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda ma min muslimin tidak ada seorang muslim tudrikuhu ibnatani yang mencapai dua anak wanita, memiliki dua anak wanita sinu suhbatahuma lalu ia berbuat baik ya, memperbaiki persahabatan dengan keduanya illa adkhalatahu al-jannah. Melainkan dua anak perempuan tadi akan memasukkan dia ke dalam surga. Qala Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani berkata, hasanun li ghairihi. Hadis ini hadis hasan li ghairihi. Berarti hasan bukan hasan li tapi hasan li ghairihi karena ada pendukung-pendukung dari hadis lain. Jadi para jamaah di dalam hadis ini jaminannya barang siapa yang mencapai dua anak perempuan lalu dirawat dengan baik, ya dididik dengan baik, ya dididik dengan baik, berteman dengan mereka dengan baik, imannya ditempa, dijaga ibadahnya sehingga menjadi wanita-wanita yang solehah. Apa kata Rasulullah? Melainkan kedua anak itu akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sungguh besar apa namanya derajat bagi yang mampu mendidik kedua putrinya sehingga menjadi putri yang solehah. Berarti dua punya anak perempuan itu aset para ya. Punya anak perempuan itu berarti apa? Aset termasuk sarana penyelamat karena memang berat dan fitnahnya lebih banyak dari anak laki-laki. Fitnahnya lebih banyak daripada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki keluar pagar biasa, tapi ketika anak perempuan keluar pagar dari rumah itu ada beban sudah, ada beban moral. Maka dari keadaan yang yang menimpa para wanita itu Berarti mendidik mereka dengan baik sudah jelas pahalanya. Dan yang paling menakjubkan di sini para jemaah jaminan bagi mendidik anak-anak perempuan itu ternyata apa? Masuk surga dan selamat dari neraka. Ya. Selamat dari neraka dan masuk surga ini berarti jaminan yang sangat agung ini. Jaminan yang sangat agung. Karena para jemaah ketika pahala itu ada hubungannya dengan selamat dari api neraka, ya, suatu perbuatan kebaikan itu jaminannya adalah selamat dari api neraka, itu artinya bahwa amal tersebut amal yang sangat agung. Ya, amal yang sangat besar. Kenapa? Jaminannya selamat dari api neraka. Karena api neraka itu panas para jamaah. Jadi api yang ada di LPG kita itu itu masih 70 kalinya. Masih 70 kalinya panas yang ada di LPG kita itu. Itulah api neraka jahanam. Yang di LPG saja kita sudah nggak mampu itu sudah. Megang sedikit saja sudah nggak mampu. Bagaimana dengan langsung terjun langsung ke tengah ke tengah-tengah api neraka jahanam. Jadi orang yang dimasukkan neraka itu artinya terjun bebas di tengah-tengah api, bukan lagi bukan lagi seperti kita di dunia. Apa? Apa kalau orang Jawa bilang apa kalau ada api, api unggun begini, kita berada di, di pinggirnya supaya panas itu apa namanya? ap ya? Dia, median, ya. Median. Median. Iya, ya. Kalau orang malam itu sepertinya apa dia? apen-apen gitu ya. Apen-apen gitu ya. Bukan sekedar apen-apen ini. Tapi benar-benar terjun langsung. Jadi tentang siksa neraka itu para jamaah bukan kita itu berdiam atau apen-apen. Ya. Tapi benar-benar kita ini dilimparkan di tengahnya gitu Dilemparkan bagi yang tidak selamat ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jadi dilemparkan di tengah-tengah ini masalahnya para jamaah. Sungguh luar biasa. Maka kalau ada suatu amalan, ya, suatu amalan yang pahalanya adalah diselamatkan dari api neraka, ini berarti amal tersebut termasuk amal yang saat agung. Ya, termasuk termasuk amal yang sangat tinggi. Kenapa? Karena melihat daripada pahalanya. Pahalanya begitu besar, yaitu selamat dari neraka. Ini pahala yang sangat besar ini. Karena masuk neraka itu panas. Ketika selamat, tentunya karena pahala itu sangat besar sekali. Dan seperti ini tercapai bagi mendidik anak perempuan. Ketika mendidik anak perempuan dan berhasil. Kalau yang hadis yang pertama tadi tiga anak perempuan. Sedangkan yang kedua ini dua anak perempuan. Mari kita lihat pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaid qala haddatsani Ali bin Zaid qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir anna Jabir bin Abdullah haddatsahu bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka qala berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana lahu salatu banatin Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan Yu'wihinna yang diberi tempat tinggal mereka wayakfihim dan diberi kecukupan kepada mereka wa harya dan kasih sayang terhadap mereka wafat wajabat lahul jannah maka telah wajib baginya surga wafat wajabat lahul jannah albat kata albatta maka telah wajib baginya surga ya ini luar biasa tiga anak perempuan kemudian merawatnya dengan baik, memberi tempat dengan baik, memberi kecukupan, menyayangi mereka, maka jaminannya wajib surga. Ya. Albat tata sama sekali, berarti langsung langsung masuk surga. Fakola rojulun mimba bil kopi kemudian seseorang dari kaum yang hadir saat itu bertanya, ini ya Rasulullah, dengan dua anak ya Rasulullah dan dua anak gimana ya Rasulullah watinta ini kata Rasulullah dan dua anak sama bagaimana kalau dua anak ya Rasulullah kata Rasulullah watinta ini dan dua anak ya barat siapa yang Masya Allah, saya juga punya anak para jamaah. Kita semua punya anak perempuan ya. Saya masih punya anak perempuan juga tinggal dua, yang satunya sudah punya anak. Yang satunya masih di pondok pesantren nih. Ya. Alhamdulillah mereka sudah menghafalkan Quran, yang kelas 3 SMP sudah hafal selesai. Tinggal yang SMA ini kurang 8 juz kira-kira. Masya Allah, memang ah, memang dalam perhatian itu selalu terngiang-ngiang. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka. Kalau pas pulang tuh kasihan gitu loh melihat mereka. Kasihan. Kenapa? Anak perempuan tuh kan ya doif gitu. Mereka harus terikat dengan hukum tidak boleh sembarangan keluar rumah. Saya kalau memandang mereka tuh kasihan ya. Sering saya doakan dari jarak jauh ya Allah, anak anak perempuan, dua anak perempuanku ya Allah. Itu ya. Termasuk jangan lupa ya, jangan lupa apa kira-kira mendoakan Men, semoga mendapatkan suami yang soleh itu benar para jemaah. Yang laki-laki juga demikian. Anak yang laki-laki masih banyak juga ya. Ada masih ada tiga anak, empat anak laki-laki. Ya juga demikian kadang muncul ya. Ya Allah berilah mereka istri-istri yang solihah ya Allah. Karena kalau mereka dapat istri yang tidak solihah, kehancuran buat mereka gitu. Kehancuran buat mereka. Jadi memang para jamaah berat sekalian tanggungan kita. Jangan lupa banyak berdoa untuk keluarga besar kita para jamaah. Diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita. Cita-citakan nanti bagaimana seluruh keluarga dan anak cucu ketemu di surga. Cita-citakan para jamaah. Ya kalau kita sekarang berdoa insya Allah siapa tahu di antara doa itu pas koneksitasnya bagus dengan Allah. <laughs> Siapa tahu kan gitu ya. Pokoknya para jamaah jadikan doa kita itu paling banyak itu untuk diri kita dan keluarga kita dan anak cucu kita. Yang lain itu tambahan aja para Kita, diri kita, anak-anak cucu kita. Karena anak-anak cucu kita itu siapa? Mereka juga pasukan kita kan? Iya. iya. Anak cucu kita itu pasukan kita juga. Yang kalau mereka berdoa juga sama ke kita anak-anak cucu kita, doa mereka sampai ke kita karena mereka bagian dari darah kita. Ya, zuriyat, anak cucu. Ya, kemarin kita telah menjelaskan tentang resep supaya kita bisa bisa mengadakan reuni akbar di di surga. Surat apa yang berapa itu berada mas? Koriknya ada ternyata. Ya, kemarin surat apa itu? Resep supaya kita bisa reuni akbar Surat At-Tur ayat 21 ya. Ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Resep supaya kita bisa mengadakan reuni akbar di surga, bisa mengadakan pertemuan keluarga di surga. Kepingin atau enggak kepingin? <laughs> Masya Allah padanya. Resepnya gampang. Didiklah keluarga kita dengan iman yang benar yang benar, dengan iman yang benar. Kata Allah, "Walladzina amanu" dan orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum" yang imannya diikuti oleh anak cucu mereka. Apa kata Allah? Al-haqqana bihim dzurriyyatuh. Akan kami tepungkan, akan kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Ini Allah nanti akan ketemukan. Karena memang di surga nanti ada kisah-kisah seseorang bercengkrama dengan seluruh keluarga besar. Sebagaimana dalam Ibnu Katsir dikatakan ada seseorang bercengkrama makan-makan sepuasnya dengan anak cucu dengan keluarga dan cucu-cucu keluarga besar di bawah sebuah pohon yang rindang. Begitu habis makan-makan habis banyak, mereka tiba-tiba saja kepingin mandi di sungai susu. Tiba-tiba saja di depan mereka ada sungai susu. Mereka kemudian mandi sepuas-puasnya di dalamnya. Begitu sudah keluar, tiba-tiba sungai susu itu gak ada. Yang ada adalah keinginan-keinginan berikutnya. Masya Allah. Gak usah repot-repot. Si munggah, si, si, apa, si salinan, si apa. Gak ada repot-repot. Begitu puas, tiba-tiba sungai susu gak ada. Yang ada apa? Keinginan-keinginan berikutnya. Jadi seakan-akan Orang penduduk surga itu ya kayak sulapan gitu lah raja Habis makan durian, ya tiba-tiba ada kepingin durian tiba-tiba masuk ke dalam kamar masing-masing dua durian. sak cabang-cabangnya. Tiba-tiba durian jatuh sendiri dan membelah. Gak habis tiba-tiba jadi durian lagi. Tiba-tiba saja kepingin nasi bebek, masya Allah. Ya, ya loh kok gak keluar iya sana itu langsung jadi keringat, Gak ada yang namanya perut kok masuk angin, mari makan, <laughs> gak ono. Eh perutnya tiba-tiba apa yang mari makan itu? Wareken, wareken, bededep. <laughs> bededep lagi terus masuk angin, gak ada cerita seperti itu. Bayangkan habis makan durian, gak habis jadi durian lagi tiba-tiba kepingin kepingin bebek. Tiba-tiba bebek datang, wek wek wek wek wek wek wek wek. Kemudian jatuh di mejanya sudah jadi bebek goreng. Dimakan, dimakan, dimakan. Gak habis bebeknya. Jadi bebek lagi lari. wek wek wek wek semua Tiba-tiba saja kepingin es kopior. Ya tiba-tiba es kopior ada di mejanya. Habis minum es kopior, tiba-tiba kepingin berhubungan dengan istrinya. Istrinya sudah siap itu. Bertelekan selama bertahun-tahun di situ. Karena nanti di surga para jemaah setiap satu orang, setiap satu orang laki-laki, halo, ada yang ngantuk? Halo? Yang ngantuk halo dulu. Ada yang antum baru dulu? <laughs> ya. Setiap satu orang laki-laki nanti dikasih kekuatan ping 100 Wow, ping 100. Kalau di dunia gimana Pak Mulyono? <laughs> gimana Pak? Pak Waluyo? <laughs> di dunia dikasih cicil jebrak. Mari kena cicil langsung ngewanto gak karu-karuan. Wallahi, istelen. Kena sijil steler kan. Tadi ini susah ngantuk, baru wis kena siji langsung terus ngantuk, weler wis. Nek gak dibanguni ya gak bangun-bangun, jangan apa? Sampun capek. Nanti di surga setiap satu orang seratus kali. Dan setelah seratus kali tiba-tiba saja berhenti, tiba-tiba saja kepingin lagi dengan istri yang di sebelahnya seratus kali lagi. Tiba-tiba saja dengan istri yang satunya seratus kali seratus kali terjadi satu istri. Lah istri yang lainnya kan sama saja nanti minta lagi di sana, keinginan lagi di sana, sampai dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Seseorang berdelekan bersama istrinya kira-kira 70 tahun, ada yang mengatakan atau 70 ribu tahun gitu. Yang namanya bertelekan itu habis istri ini satu kali, istri ini satu kali lagi, istri ini balik lagi kekuatannya 100 kali lagi, 100 kali. Itu selama 70 tahun. Begitu tuh, <laughs> iya Pak Waluyo. <laughs> Pak Waluyo jangan ngantuk lah. Ini itu terus pindah-pindah 100 kali, seratus kali, seratus kali, kali 70 tahun. Ada yang mengatakan 70 ribu tahun malah. Wallahi, tiba-tiba saja kepingin jalan-jalan. Belum sampai berdiri, sudah ada yang di pundaknya. Assalam. Kemudian kita ulur salam kepadanya. Saya itu insya Allah. Insya Allah saya ini. Assalamu alaiki man anti what your name? Ya, kemudian dia mengatakan wa alaikassalam ana minal mazid. Aku adalah istri tambahan Tuhan. Ya Allah. Bah, belum bangun ini. Masih baru mau berdiri sudah ada istri tambahan. Kira-kira istri tambahannya dinikmati atau dibiarkan? Kira-kira loh. Dia ya, dinikmati emang kagak dinikmati. Wah, wow, ini surga para jamaah. Keinginan, keinginan, keinginan. Kullu ma yastahun. Setiap yang diingini. Di surga nanti ada. Ya, karena surga itu darul jaza, tempat balas, tempat balasan, bukan tempat bekerja. Di surga nanti bukan tempat bekerja, tempat munduh hasilnya kerja. Hasilnya kerja di mana di dunia ini? Coba para jamaah, Allah itu luar biasa ya. Kita beribadah di dunia ini dibanding dengan cerita-cerita yang akan kita dapat di surga nanti gak ada gak ada seimbangnya para jemaah. Taruhlah sekarang misalnya seseorang umur 80 tahun. 80 tahun kalau tidurnya mulai jam 8 sampai jam 3 malam. Itu 80 tahun kemungkinan tidurnya saja bisa-bisa 2 atau 30 tahun. Atau mungkin sampai 40 tahun. Itu ukuran tidurnya. Setelah itu kalau 80 tahun berarti nggak tinggal 40 tahun ya. Yang 40 tahun itu untuk nyari dunia, untuk cabongan, untuk lihat TV, ya. <laughs> untuk lihat TV, itu baca koran. Yang berapa persennya untuk ibadah, ya. Sedikit ternyata dari 80 tahun nanti yang benar-benar tertulis ibadah. Meskipun demikian Allah akan kasih itu surga yang luas. Surga yang luas yang penuh dengan kenikmatan. Bayangkan di dalam surah berikut ini tentang bagaimana luasnya ya. Bagaimana luasnya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Lihat pada surat berikut ini tentang luasnya surga bagi setiap satu orang ada pada surah Ali Imran ayat 133. Coba segera dilihat. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 tentang lebarnya surga setiap satu orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Wasari'u dan bersegeralah kalian semua ila maghfiratin mir rabbikum kepada ampunan dari Tuhan kalian wa dan kepada surga arduhas sama wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi dan lil muttaqin yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa bayangkan setiap satu orang surganya seluas langit dan bumi itu satu orang para jemaah sekarang rumah kita berapa mal berapa rata-rata Berapa? 10 kali 20 itu rata-rata. Yang sekian itu ada yang 5 mal 6. <laughs> Waduh, di masuk ke sepeda ya terasa nih mos-mosan. Ditekek sepeda di drama turunnya miring-miring. Eh, itu dunia. Ternyata dunia yang 20 mal 10 mal 20 itu eh berapa? 10 mal 20 gitu ya. Betan sebutannya itu ternyata nanti ketika masuk surga, tuh tiba eh surganya seluas seluas langit dan bumi. Bayangkan itu. Satu orang saja. Berarti kalau kita dapat pahala masuk surga, istri kita masuk pahala, dapat pahala masuk surga, berarti berapa dia kita berdua? Dua kali seluas langit dan bumi. Karena setiap satu orang mesti mendapatkan haknya. Berarti kalau kita dengan istri kita masuk surga para jamaah, dua kalinya nanti. Dua kalinya seluas langit dan bumi. Itu pun nanti di sana ada istana-istana yang megah-megah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan bahwasanya setiap orang yang pergi ke masjid, ya, setiap orang yang pergi ke masjid para jamaah, maka Allah akan berikan baginya rumah Ya, kullama ghada aw Setiap pulang dan pergi dari masjid, maka akan mendapatkan sebuah istana. Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Bagi yang siapa itu yang berangkat menuju masjid Di mana dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang keluar pergi untuk sholat berjamaah di masjid di masjid-masjid Allah Allah akan buatkan baginya rumah-rumah kullama ghada aw setiap pergi dan pulang sekarang kalau lima, lima waktu para jamaah lima waktu setiap pergi ke masjid satu istana, keluar dari masjid satu istana. Berarti dalam satu hari kita membuat istana di surga berapa hari, berapa berapa banyaknya? Sepuluh istana. Bagi yang istiqomah berjamaah di masjid, Allah akan sediakan untuknya sepuluh istana di surga. Lah kalau kita hidupnya 80 tahun istiqomah berjamaah di masjid, berapa istana kita? Nanti dihitung ya. Nanti dihitung ya Mas ya. <laughs> Selama misalnya umurnya 90 tahun, yang 80 tahun itu karena sejak umur 10 tahun sudah aktif sholat berjamaah di masjid gak pernah gak pernah lepas. Tinggal hitung nanti 10 kali 80 tahun, berapa istananya di surga nanti? Istana, istana, istana. Setiap hari kita telah membangun rumah sebanyak 10 istana di surga. Selama 10, 10 apa selama lima waktu aktif ke masjid. Belum lagi ditambah para jemaah, belum lagi ditambah barang siapa yang melakukan sholat sunnah 12 rakaat sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, Sesudah isya dua rakaat, sebelum subuh dua rakaat, Allah akan membangun baginya istana di surga. Bayangkan. Berarti kalau kita ini sholat rawatibnya selama lima waktu terus gak pernah gak pernah berhenti ditambah empat sebelum zuhur maka kita mendapatkan setiap lima waktu berapa berapa istana? Sebelas istana. Belum lagi Nabi mengatakan barang siapa yang sholat duha 12 rakaat Allah akan membangun untuknya istana di surga. Berarti kalau sholat duha setiap hari 12 rakaat dalam sehari semalam berapa istana? 12 istana. Ya, sing kerjaannya bangun rumah, developer siapa? <laughs> Sudah dihitung nanti ya. Apalagi ada hadis man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangun baginya sebuah istana di surga. Ya, masjid saya belum selesai para jamaah. Siapa yang mau nitip semen nanti boleh. <laughs> mau mau nitip saya untuk pintu kaca satu misalnya. Ya, boleh silakan ya. Allah akan bangun baginya sebuah istana di surga. Jadi kalau kita rutinitas seperti itu para jamaah, istana kita banyak nanti. Karena memang luasnya saja seluas langit dan bumi. Maka mungkin selama kita hidup sholat lima waktu aktif di masjid gak pernah gak pernah lepas itu pun tempat kita nanti di surga masih masih angklong eh, apa angklong itu bahasa kita ya masih longgar <laughs> masih banyak yang kosong itu masjid masih banyak yang kosong Kenapa umur kita nggak nutup gitu loh Cuma 80 tahun bangun istana setiap hari 10 istana. Itu pun surganya seluas langit dan bumi. Oh, gak, gak nutut para jamaah. Umur kita gak nutut itu. Pertanyaan saya, kira-kira loh para jamaah, di setiap istana itu ada istrinya atau tidak ada kira-kira Halo? Hah? Ya kalau nggak ada ya bukan istana namanya. Orang istana kalau bocor. <laughs> Lah yang mabring apa mabring itu? Sepi. nang istana yang sana nggak ada istri, sepi. Ya pasti istana-istana itu dipenuhi dengan dengan istri-istri oleh Allah, dicukupin istri. Belum lagi setiap istana itu ada dayang-dayang. Eh? Ada da bukan sendiri itu, istri pribadi itu. Oh nanti tiba-tiba ada ya Ke istana yang sana ada. Kemarin cantiknya cuma seperti ini, begitu besok datang lagi sudah lebih cantik lagi ternyata. Lo kamu yang kemarin iya, lo sekarang lebih cantik dari yang kemarin, masya Allah. Jadi nanti di surga itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau rupa semakin ganteng, semakin ganteng, semakin cantik, semakin cantik. Kalau makanan semakin enak, semakin enak. Tambah hari tambah enak. Itulah surga. Itulah surga para jemaah. Mala ainun ro'at tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun samiat dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khotara bi qalbi dan belum pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Maka mari kita berusaha menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah kalau punya anak perempuan yang hati ya, berusaha sayang kepada mereka dan berusaha untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya karena mereka nanti akan jadi perisai bagi kita dari api neraka jahanam. Kemudian kalau tadi anak, sekarang tiga saudari. Maka di sini kita sampai kepada babu man ala salati akhawatin. Bab barang siapa yang memelihara tiga saudari perempuan. Nah, ada tiga saudaranya dirawat semuanya ya. Dididik, jika dibayarin. Sekolah sekolahannya disangonin setiap hari. Sampai adik-adik kita itu jadi wanita-wanita yang sukses misalnya. Nah, di mana hadisnya? Mari kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari. Qala haddatana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammadin an Suhail bin Abi Salih an Sa'id bin Abdul Rahman bin Mukmin an Ayyub an Ayyub bin Bashir al-Manawi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunu li ahadin tidaklah ada bagi seseorang salah banatin tiga anak perempuan au salatu akhwatin atau tiga saudari bukan anak tapi tiga saudari fayuhsinu ilaihinna lalu ia berbuat baik kepada mereka bertiga. Artinya mendidiknya dengan baik, ya, mengasuhnya dengan baik. Illa dakhalal jannah, melainkan ia akan masuk surga, Masya Allah para jamaah. Tiga anak sendiri, anak kandung, atau tiga orang tadi saudari kandung. Saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari si ibu sama saja. Kemudian karena bapak sudah mati nggak ada yang merawat, kita biayai mereka bertiga, kita sayangi, kita didik agar mereka menjadi wanita-wanita yang solihah. Melainkan apa kata Rasulullah akan masuk surga. Qala Syekh Al-Albani hasanun hadis ini hadis hasan. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah merupakan apa namanya e, di antara sebab terselamatkannya dari api neraka. Karena memang perempuan itu beda dengan laki-laki para jemaah. Tadi itu hukumnya banyak sekali ya. Hukum wanita itu nggak boleh keluar rumah sembarangan, nggak boleh kerja di tempat umum sembarangan, masya Allah ya. Banyak fitnah mereka. Sebaiknya mereka bekerja yang sifatnya di rumah, bukan bukan di luar. Mereka nanti kalau sudah bersuami, ih mau keluar saja harus izin. Mau keluar saja harus izin, izin suaminya. Tidak sembarangan kelijon-kelijon. Kalau orang Sidoserno sini kan wis bendino nang pasar. <laughs> ya, betul ya, ibu-ibu kita ya. Setiap hari belanja di pojokan sana wis gak wis gak hitungan wis. Kadang-kadang sampai lali gawe kudung <laughs> nah, gitu. Melayu selak selak selak mateng segone gitu. Nah ini kalau istri kita berarti Iya mereka terkait dengan hukum banyak sekali. Makanya mungkin itulah yang menyebabkan melindunginya pahala besar. Sudah masuk? Kemudian hadis berikutnya yaitu babu fadli man ala ibnatihi al marduda. Bab barang siapa yang memelihara putrinya yang dikembalikan kepadanya. Ini sekarang menyangkut satu anak perempuan Hadisnya eh, waktunya sudah habis para jamaah ya. Insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita termasuk di antara yang mampu mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita dengan sebaik-baiknya dan semoga anak-anak kita semuanya adalah menjadi perisai bagi kita dari siksa api neraka.